تعالى نعم masih dalam pembahasan al-ikhbar atau al-akhbar nah eh, sebelumnya kita eh, jelaskan terlebih dahulu ada yang bertanya tentang eh, kitab Al-Usul min Ilmi Usul eh, cetakan yang tebalnya itu sebenarnya yang di foto itu bukan bukan seperti itu tebalnya. Jadi matannya itu tidak tebal seperti itu. Yang tebal itu adalah syarahnya, penjelasannya yang langsung dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala eh, cetakan Dar Ibnu Jauzi Nah, itu kurang lebih 781 halaman. Nah, kalau mantannya nggak sampai seperti itu, hanya tipis saja. Nah, baik masih dalam pembahasan Al-Akhbar, kata pengarang rahimahullah ta'ala, siagul ada siagoh atau uh, kalimat atau teks ada yang biasa digunakan oleh uh, para muhadithin dalam menyampaikan hadis atau dalam menerima hadis. Kata beliau lil hadithi tahammulun wa ada. Dalam pembahasan hadis itu, dalam periwayatan hadis itu ada namanya tahammul dan ada nah ada tahammul, ada ada. Apa itu tahammul? tahammulu at-tahammul itu adalah hadis hadithi anil ghair, mengambil hadis dari orang lain. Jadi tahammul itu mengambil hadis. Ya, menerima hadis atau mengambil hadis. Wal ada'u sedangkan al ada adalah iblagul hadis ilal ghair. Menyampaikan hadis kepada orang lain, kepada selainnya maksudnya orang lain. Ya, jadi at-tahammul menerima al ada uh, apa namanya? menyampaikan hadis. wal ada'i siyagun minha dan dalam menyampaikan hadis itu ada beberapa sigoh, ya, beberapa kata yang biasa digunakan oleh para muhadithin dalam menyampaikan hadis. Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau pada malam hari ini insyaallah taala. Nah, nah kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah taala. Nah, yang pertama kata haddatsani. Kata haddatsani telah menceritakan kepada kepadaku. Nah, ini digunakan untuk liman qara alaihi syekh ini untuk orang yang syekhnya, gurunya yang membacakan hadis itu kepadanya. Nah, Thanian, yang kedua kata akhbaroni telah mengabarkan kepadaku. Ini biasa digunakan bagi orang yang liman qara alaihi syekhu au qara huwa ala syekh. Ini bagi orang yang syekhnya yang membacakan, gurunya yang membacakan hadis kepadanya atau dia sendiri yang membacakan hadis itu kepada gurunya. Nanti kita akan jelaskan insya Allah ta'ala. Nah. Yang ketiga, akhbaroni ijazatan. Yang ketiga, lafat yang biasa digunakan oleh para muhadithin telah menceritakan atau telah mengabarkan kepadaku ya, ijazatan dalam bentuk ijazah. Ijazah au biasa dikatakan ajazali telah mengijazahkan kepadaku. Siapa? Nah, kemudian dia sebutkan gurunya. Nah, ini biasa digunakan liman rawa bil ijazati dunal qiraah. Ini orang bagi orang-orang yang meriwayatkan hadis itu dengan ijazah tanpa bacaan, tanpa membacanya. Nah, apa yang dimaksud dengan ijazah? Wal ijazatu idnuhu litilmidhi ayyarwiya anhu ma rawahu. Wa illam yakun bitoriqil qiraah. Ijazah itu adalah izinnya, maksudnya izinnya sang guru untuk sang murid ya, untuk meriwayatkan dari sang guru apa yang telah diriwayatkan oleh gurunya. Nah, walaupun bukan melalui jalur bacaan atau membaca hadis yang diriwayatkan. Nah, masya Allah taala. Baik. Kalimat hadasani, ya, itu bisa juga diguna, uh, biasa sama dengan makna sami itu. Jadi kalau dikatakan kalau ada uh, rawi ini tentunya bagi kawan-kawan yang biasa membaca kitab Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab hadis yang lainnya biasa tertulis di situ haddatsani biasanya sa huruf tha nun dan ya kalau uh, nun uh, nah sa nun dan alif itu biasanya haddatsana nah mirip haddatsanya atau haddatsana ini biasa banyak di dalam Eh, kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab hadis yang lainnya. Nah, jadi ini mirip dengan makna sami itu. Jadi kalau di, kalau kita baca di situ hadasani umpamanya kita baca uh, dalam kitab Sahih Al-Bukhari umpamanya. <coughs> nah. kalau haddatsana uh, fulan. Nah, maka Kalimat ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari mendengarkan dari gurunya yang namanya si Fulan tersebut. Nah, ya, gurunya banyak ya, kita sebutkan Fulan, itu contoh saja. Nah, jadi kalau dia katakan haddatsani atau haddatsana, sama kalau dia mengatakan sami itu aku mendengarkan. Berarti dia mendengarkan langsung dari apa? Dari gurunya. Nah, dia mendengarkan langsung dari dari gurunya. Nah, ini modelnya bagaimana? Ini modelnya sang guru tersebut dulunya Al-Imam Al-Bukhari ya mendengarkan gurunya membacakan hadis itu. Jadi hadis itu dibacakan di majelis gurunya dan Al-Imam Al-Bukhari mendengarkan hadis tersebut. Nah, ketika Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis itu kepada kita, ini orang setelah beliau dengan menggunakan kata haddatsani. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa bahwasanya kata haddatsani ini telah menceritakan kepadaku maksudnya apa? Al-Imam Al-Bukhari mendengarkan hadis itu berdasarkan bacaan gurunya kepada beliau. Nah, ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah kalimat atau kata akhbaroni telah mengabarkan kepadaku. Biasanya juga uh, akhbarona telah mengabarkan uh, kepada kami. Nah, Masya Allah Ta'ala. <coughs> Ini liman kora alaihi syekh. Bagi orang yang syekhnya, gurunya membacakan uh, hadis itu kepadanya. Jadi mirip dengan ah, haddathani atau haddathana. Nah, atau bisa juga awqara'ahuwa ala syekh atau dia sendiri langsung sang murid langsung yang apa? Yang membacakan kepada sang guru. Yani Al-Imam Al-Bukhari umpamanya, beliau langsung yang bacakan kepada gurunya. Ya. kalau di, di masa kita sekarang umpamanya, kalau kita meriwayatkan hadis dari sang guru, ya, umpamanya saya ambil hadis dari uh, guru saya. Ya. Kalau saya bacakan hadis tersebut dan sang guru mendengarkannya kemudian nanti beliau, beliau menjelaskannya maka saya katakan akhbaroni. Nah, kalau saya katakan haddatsani ya kalau saya katakan haddatsani berarti sang guru yang membacakan hadis itu kepada saya atau bisa juga saya yang langsung membacakan kepada sang guru. Nah, Kemudian yang ketiga, akhbaroni ijazatan akhbaroni ijazatan. Atau ajazali telah mengabarkan kepadaku secara ijazah si fulan. Berarti apa? Dia mendapatkan riwayat tersebut ya melalui izin gurunya walaupun tanpa bacaan. Umpamanya saya katakan eh, ajazali atau akhbaroni ijazatan syekhi fulan bin fulan. Saya sebutkan nama guru saya. Saya katakan telah mengijazahkan kepadaku eh, apa namanya muwatta Imam Malik umpamanya. Nah, saya sebutkan guru saya. Nah, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari umpamanya. Beliau mengijazahkan kepada saya umpamanya. Ya. Itu tanpa kiroah. Artinya apa? Beliau izinkan saya untuk menyampaikan untuk menyampaikan hadis-hadis riwayat-riwayat yang beliau kumpulkan. Saya sampaikan kepada murid-murid saya. Nah, Liman rawa bil ijazati dunal qiraah. Ini orang yang meriwayatkan secara ijazah tanpa qiraah. Jadi saya tidak membacakan langsung eh, hadis-hadis tersebut kepada beliau. Nah, beliau langsung yang memberikan ijazah untuk meriwayatkan riwayat-riwayat yang telah beliau riwayatkan. Nah, wal ijazatu idnuhu litilmidi ya anhu ma rawahu. Ijazah itu kata beliau adalah izin sang guru untuk sang murid untuk meriwayatkan darinya, yakni untuk meriwayatkan dari sang guru apa yang telah sang guru itu riwayatkan. Wa illam yakun tariqil qiraah walaupun tidak melalui jalur pembacaan hadis atau riwayat tersebut. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata pengarang rahimahullah Ta'ala, Ar-rabi'atu al-an'anatu. Al-an'anatu. Al-an'anah. Nah, Wahya riwayatul hadis bilafzi an. Nah, kalau an-anah adalah periwayatan hadis dengan menggunakan lafat an. Ini biasa kita dapatkan umpamanya kalau e, dasana fulan, an fulan. Nah, fulan yang pertama ini meriwayatkan dari si fulan dengan kata an. Ini namanya an-anah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita dapatkan uh, perawi hadis ya, meriwayatkan hadis tersebut dengan menggunakan lafadz an. Nah, wahukmuha al-ittisal illa man illa man ma'rufun bil, bil, bil tadlis Fala yuhkamu fiha bil ittisal illa ay yusarriha bit tahdith. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata uh, beliau rahimahullah Ta'ala, hukum hadis yang terdapat kata an di dalamnya. kalau kita baca hadis tersebut uh, fulan an fulan. Nah, kata an ini bagaimana hukumnya? Kata beliau, hukum asalnya al-ittisal itu bersambung sanatnya. Ya. Kecuali kalau lafat an itu digunakan oleh orang yang ma'rufun bitadlis. Ya. Dari orang atau perawi yang ma'ruf terkenal dengan tadlis. Ya. Masya Allah Ta'ala. Iya. Fala yuhkamu fiha bil ittisal illa ayyusarriha bit tahdith. Maka hadisnya tidak boleh dihukumi ittisol. Ittisol itu bersambung. Sudah kita sebutkan dahulu tentang uh, syarat hadis yang sahih. Yang pertama harus apa? Ittisol sanat. Sanatnya harus bersambung. Ya. Nah, di sini kalau kita dapatkan ada uh, fulan A umpamanya, dia meriwayatkan an fulan, dia meriwayatkan dari fulan B dari gurunya. Maka kata an ini kita lihat si fulan A tadi ini, ya, sang murid tadi dia meriwayatkan dari gurunya dengan kata an. Nah, si murid ini apakah dia terkenal dengan Eh, tadlis atau tidak. Ya, tadlis itu menyamarkan ya, menyamarkan hadis eh, ada ada dua bentuk sebagaimana eh, yang disebutkan oleh uh, Al-Baiquni rahimahullah taala dalam matanya wa ma ata mudallasan nau'ani al al isqatu syekh wa an. Nah, am min fawqahu bi an wa an. Wa la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Jadi uh, tadlis itu yang paling masyhurnya yang pertama itu dia is, al isqat li syekh. Nah, dia menjatuhkan uh, gurunya dalam mata rantai periwayatan hadis itu dia dia hilangkan gurunya dan dia meriwayatkan langsung orang yang di atas gurunya dengan kata an. Ya. Contoh umpamanya saya biar lebih mudah dipahami. Saya meriwayatkan satu hadis ya dari guru saya A. Ya. Kemudian dari guru saya A ini meriwayatkan dari guru saya B. Nah, kalau mudalis itu ya, umpamanya saya mudalis, saya jatuhkan, saya hilangkan guru saya yang A, ya. Kemudian saya langsung sebut guru saya yang B. Nah, itu namanya mudalis. Nah, kenapa? Karena kalau saya sebutkan riwayat hadis itu, ya, Eh, mudah dan gampang dilacak oleh para ulama yang memang ahli dalam dalam uh, mengecek uh, apa namanya hadis tersebut. Ya, para ulama yang ahli dalam ilmu hadis mereka tahu. Ya, umpamanya kita sebutkan, umpamanya saya sebutkan Anfulan, guru saya yang pertama, ya itu pasti diketahui ya riwayatnya. Ternyata guru saya yang pertama ini tidak mendengarkan dari gurunya langsung yang di atas. Nah, untuk menutupi kekurangan ini, maka saya langsung sebutkan guru saya yang kedua tadi, si B tadi. Saya hilangkan yang A ini. Nah, itu namanya apa? Tadlis. Ya, jadi kalau ada seorang perawi yang ma'ruf dikenal dengan e, suka mentadlis hadis, ya. Maka orang yang seperti ini ya hadisnya tidak dihukumi ittisol, tidak boleh dikatakan bersambung. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang mudallis. Ya, suka mentadlis, itu rawinya disebut dengan istilah mudallis. Ya, dia menyamarkan gurunya ya, supaya terkesan bahwasanya riwayat tersebut bersambung. Kenapa? Karena kalau seandainya dia sebutkan nama gurunya tersebut yang dia jatuhkan tadi, itu pasti ketahuan bahwasanya gurunya guru yang dia jatuhkan namanya ini ternyata tidak mendengarkan dari guru yang di atasnya lagi. Nah, masya Allah taala. Nah, ya seperti ini tidak boleh dihukum ittisal illa ayusorrih bit tahdid kecuali sang modalis tadi yusorrih dia terang-terangan ya menyebutkan kata tahdith Dikatakan katakan atau dikatakan katakan atau dikatakan sami'tu. Ya. Nah, kalau dia dia terang-terangan menyebutkan lafaz tersebut dia nggak pakai kata an walaupun dia mudallis maka tetap diterima apa? Diterima hadisnya. Dianggap sebagai hadis yang hadis yang bersambung sanatnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Seperti contohnya Qatadah dan Abu Zubair dan Atiyah Al-Aufi dan Ibnu Ishaq. Semua ini dikategorikan oleh para ulama ke dalam kategori perawi yang mudallis. Ini di, disebut dengan istilah al-mudallisun. Ya. Tapi mereka kalau uh, menyampaikan hadis tersebut dengan tasrih bitahdis, ya, maka hadis mereka disebut sebagai hadis yang ittisal. Nah, kalau tidak maka dianggap putus. Ya, ada Abu Zubair, ya, Atiyah, Al-Aufi, demikian pula Ibn Ishaq, mereka kalau pakai kata an, ya, kalau pakai kata an, nah ini sudah bisa dipastikan bahwasanya uh, hadisnya apa? Mungkoti, terputus sanatnya. Tapi kalau mereka-mereka ini pakai kata haddathani umpamanya atau dia katakan eh, sami itu fulan, aku mendengarkan si fulan, dia sebutkan nama gurunya. Ah, seperti ini boleh diterima. Dianggap apa? Dianggap itisol dianggap bersambung sanatnya. Nah. Masya Allah Ta'ala. Tapi perlu juga diperhatikan ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Terkadang sebagian mudallisin eh, para perawi yang disebut sebagai mudallis itu ya, terkadang dia hanya melakukan muda dia hanya melakukan tadlis ya. Hanya pada guru-guru tertentu saja. Nah, atau dia melakukan tadlis kecuali pada guru-guru tertentu. Ya. Jadi kalau uh, umpamanya dia meriwayatkan meriwayatkan hadis. Dia dikenal sebagai apa? Eh, sebagai mudallis. Ya. Tapi pada guru-gurunya yang tertentu, ya, biasanya dia tidak pakai uh, dia, biasanya dia, tidak mentadlis. Maka yang seperti ini walaupun dia pakai kata an tetap di, diterima. Contohnya di sini uh, Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Kalau riwayat tersebut ya, dalam Sahihain, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi walaupun uh, uh, Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir dengan kata an, maka itu tetap diterima, ya, tetap di, diterima. Padahal kita ketahui bahwasanya Abu Zubair ini apa? Abu Zubair ini mudallis, ya. Tapi uh, khusus kepada Jabir, riwayatnya dari Jabir, dia tidak mentadlis. Nah, dan diketahui bahwasanya memang uh, dia meriwayatkan hadis tersebut dari Jabir radhiyallahu taala anhu dan ini hanya berlaku pada Jabir atau guru-guru yang tertentu dalam sahihain. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata beliau, Hada wal bahthi fil hadithi wa ruwatuhu anwa'un kathiratun fi ilmi, fil ilmi al-mustalah. Wa fima asyarna ilaihi wa fima asyarna ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Zaimin rahimahullah ta'ala, ini dan pembahasan pembahasan seputar uh, hadis ini dan para perawinya ini anwa'un kathirah ya, sangat banyak jenis-jenisnya ya, bahas khusus fi ilmi mustalah kata beliau dalam ilmu eh, al mustalah yakni ilmu mustalahul hadis atau biasa sebagian penuntut ilmu menyebutnya ilmu uh, eh, usul hadis nah wa fi ma ilaihi kifayatun dan apa yang kami isyaratkan di sini ini sudah cukup insyaallah taala nah jadi uh, beliau tidak panjang lebar membahas tentang mustalah mustalah hadis uh, ya. sebagaimana rincian detail tersebut disebutkan dalam kitab Mustalah Hadis. Beliau hanya mengenalkan saja. Nah, walaupun uh, beliau sendiri, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga uh, punya kitab uh, khusus yang membahas tentang uh, ilmu mustalahul hadis. Nah, jadi di sini beliau hanya memudahkan saja bagi para pembaca yang membaca kitab beliau rahimahullah taala. Nah, jadi pembahasan al-akhbar ini cukup sampai di sini sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau rahimahullah taala. Nah, berikutnya insyaallah taala kita akan bahas pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang bismillah dalam pembahasan al-ijma ya. Nah, ini juga perlu untuk kita pelajari ya supaya kita punya ilmu tentangnya ya. Kalau sudah punya ilmu tentangnya nanti besok-besok ya kita tidak bergampangan uh, menyebutkan kata ijma ya, dikit-dikit ijma, dikit-dikit ijma. Sehingga apa? Eh, terkesan bahwasanya siapa yang menyelisihi itu berarti dia telah keluar dari barisan ahlus sunnah wal jamaah umpamanya. Nah, apakah semua orang yang mengatakan atau menukilkan ijma itu bisa diterima dan bagaimana rincian tentang ijma ini akan kita bahas insyaallah taala eh, syarat-syarat ijma dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Allah taala alam. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luka qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita.